أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين Ayat yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya." Beliau berkata kepada bapaknya, orang tuanya sendiri dan kepada kaumnya. Apa kata beliau? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa fatarani kecuali Allah yang menciptakan aku karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku surat az-zukhruf ayat ke-26 sampai ke-27 jamaah sekalian ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat ini sama persis dengan makna kalimat la ilaha illallah persis sama kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Siapa yang tidak beriman kepada dua rukun tersebut, maka dia kafir. Kalau tadinya dia beriman, dia murtad. Dia menjadi murtad keluar dari Islam. Ini harus kita ingat baik-baik. La ilaha illallah adalah pintu masuk Islam dan juga pintu keluar dari Islam. Siapa yang mengamalkan dua rukunnya, maka dia masuk Islam. Siapa yang mengama, tidak mengamalkan satu dari dua rukunnya, apalagi dua-duanya, maka dia keluar dari Islam. Ini yang harus kita camkan selalu. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama terkandung dalam kalimat la ilaha, yaitu rukun an nafiyu atau penafikan. Apa artinya an nafiyu Artinya adalah menafikan yaitu menganggap salah menganggap batil, menganggap tidak benar semua sesembahan selain Allah dan meyakini bahwa orang-orang yang menyembahnya adalah orang-orang musyrik lagi kafir. Itu arti kalimat la ilaha. Dan itu persis seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya sendiri dan kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah yaitu dari semua tuhan-tuhan mereka yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka. Nabi Ibrahim menyatakan, "Aku berlepas diri darinya." Apa arti berlepas diri jamaah sekalian? Artinya aku menganggap kalian salah. Kalian telah melakukan perbuatan kekufuran dan aku membenci serta memusuhi. Itu artinya. Itu arti kalimat la ilaha dan itu arti makna berlepas diri. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, artinya aku menyalahkan dan membenci apa yang kalian sembah serta memusuhi. Iya. Kemudian rukun yang kedua terkandung dalam kalimat illallah, yaitu rukun al-itsbat atau penetapan. Apa artinya penetapan? Artinya menetapkan atau meyakini dan mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut untuk disembah. Ini persis seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, salam, fatarani." Kecuali zat yang menciptakan aku. Persis dengan makna illallah. Illallah dan illalladzi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku, dialah yang seharusnya aku sembah. Iya. Jamaah sekalian di sini ada satu pelajaran penting disebutkan para ulama, kenapa Nabi Ibrahim tidak mengatakan illallah? Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan illallah? Tetapi beliau mengatakan illalladzi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku. Dialah yang aku sembah. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengingatkan kaumnya bahwa Allah dialah yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Maka sudah sepatutnya dia yang disembah. Dia yang pantas disembah. Maka termasuk kebodohan, Nabi Ibrahim ingin mengabarkan kepada mereka, termasuk kebodohan, kalau kalian menyembah makhluk yang sama-sama diciptakan seperti kalian juga. Bahkan kalian bahkan bisa jadi lebih mulia daripada makhluk tersebut. Karena mereka menyembah patung-patung yang tidak memiliki kemuliaan apapun. Sementara manusia itu adalah makhluk yang Allah muliakan pada awalnya. Manusia adalah makhluk yang pada awalnya Allah muliakan. Maka sangat bodoh sekali kalau mereka menyembah makhluk, patung-patung yang tidak memiliki kemuliaan sedikit pun, yang mereka sendiri yang menciptakan. Ini yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Jadi ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam persis seperti makna la ilaha illallah. Oleh karenanya para ulama mengatakan arti la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah. Mengimani bahwasannya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau ada seorang muslim di KTP-nya tertulis beragama Islam, bahkan dia lahir dari keluarga muslim, sejak kecil sudah ngaji, sejak kecil sudah belajar Al-Qur'an, belajar solat lima waktu dan seterusnya. Dia selalu solat lima waktu, selalu puasa Ramadan, bahkan dia berzakat, bahkan dia berhaji. Tapi dia punya satu keyakinan. Boleh seseorang beribadah kepada selain Allah. Meskipun dia sendiri nggak pernah sujud kecuali kepada Allah. Dia nggak pernah sujud kepada Yesus. Dia selalu berdoa hanya kepada Allah. Dia nggak pernah berdoa kepada Yesus atau kepada dewa dewi atau kepada patung-patung atau kepada para wali. Nggak pernah. Dia selalu berdoa kepada Allah karena doa itu ibadah. Doa adalah ibadah yang sangat agung, makanya dia hanya berdoa kepada Allah. Tetapi dalam keyakinannya, keyakinannya dalam hatinya dia meyakini bagi siapa yang mau silahkan saja. Saya tidak menyalahkan kalau dia mau menyembah selain Allah. Apa hukum orang seperti ini? Dia murtad, keluar dari Islam. Tidak ada bedanya dia dengan orang yang menyembah selain Allah. Tidak ada bedanya dia dengan orang yang menyembah selain Allah dia murtad keluar dari Islam. Kenapa dia murtad jamaah sekalian? Karena dia tidak lagi mengamalkan la ilaha illallah. Tidak mengamalkan rukun yang pertama dari la ilaha illallah, yaitu mengingkari semua penyembahan selain Allah, menyalahkan semua orang yang menyembah selain Allah. Terserah walaupun dia beralasan itu kan sudah dijamin undang-undang. Itu kan hak asasi manusia, tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruhnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan hukum dan ketentuan-ketentuan bagi kita. Iya. Demikian pula sebaliknya, dia meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan dia menganggap orang yang menyembah selain Allah semuanya salah. Tapi pada kenyataannya dia berdoa kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah Misalkan menyembeli untuk siapa? Untuk para jin. Seperti yang dilakukan sebagian orang. Mereka meyakini di satu tempat itu adalah tempat keramat. Di situ ada penguasanya. Di situ ada penunggunya. Katakanlah gunung tertentu atau lautan tertentu. Mereka meyakini di situ ada penguasanya, ada penunggunya. Siapa yang mereka yakini penguasa dan penunggu itu jamaah sekalian? setan hakikatnya. Setan dari kalangan jin yang menipu mereka. Terserah mau mereka mau namakan Nyiloro Kidul, Kiai selamat atau Kiai siapapun, itu setan yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan dan kekufuran. Nah, kemudian mereka meyakini di situ ada penguasanya. Ini sudah termasuk kesyirikan. Ketika dia meyakini laut ini ada penguasanya tersendiri, bukan Allah yang menguasai itu sudah kesyirikan. Kemudian kalau dia takut, dia takut kepada penguasa di laut ini, kalau-kalau menimpakan tsunami kepada mereka, itu juga sudah syirik. Atau dia mengharapkan supaya tidak tertimpa bala, dia mengharapkan pertolongan yang menguasai di situ. Itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kalau kemudian dia berdoa meminta perlindungan kepada penguasa di situ yang dianggap penguasa atau penunggu di situ itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kalau dia menyembelih hewan kurban sebagai persembahan atau sebagai sesajen, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Sebagaimana insya Allah jenis-jenis kesyirikan ini akan dibahas lebih detail pada bab-babnya. Ya. Baik. Nah, tapi dia yakin Allah satu-satunya yang patut disembah. Namun kenyataannya dia menyembelih hewan kurban sebagai persembahan kepada yang dianggap penguasa di situ, maka dia musyrik. Dia menyekutukan Allah karena menyembelih itu ibadah. Atau dia berdoa kepada para wali, atau kepada para nabi, atau kepada para malaikat. Walaupun dia yakin Allah satu-satunya yang patut disembah, tapi kenyataannya dia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dan bisa menyebabkan dia murtad keluar dari Islam. Bahkan itu disepakati para ulama tidak ada perbedaan pendapat. Walaupun dia meyakini itu hanya perantara. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama man ja'ala bainahu, bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara Kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut dan memohon syafaat kepada mereka serta tawakal kepada mereka, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama seluruhnya sepakat. Iya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Maksudnya di sini yang betul-betul ulama yaitu para sahabat tabi'in termasuk imam yang empat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad seluruhnya sepakat siapa yang berdoa kepada selain Allah apakah dia memohon hajat kepada selain Allah tersebut atau niatnya cuma sekedar dijadikan perantara agar doanya diteruskan kepada Allah maka dia telah melanggar kalimat la ilaha illallah iya jadi ini dua keadaan orang yang melanggar la ilaha illallah pertama dia membolehkan penyembahan kepada selain Allah yang kedua dia sendiri yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun dia yakin hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah.